juga akan dipertemukan dengan suami Suami yang baik pula, yang saleh pula Maka kemarin kita sudah bahas kriteria bagaimana wanita salehah Dan kriteria suami yang kawam Panjang lebar kita bahas pada kesempatan itu Jemaah sekalian tentunya setelah kita mencari uh, Cocok dengan pasangan kita Maka perlu kita bahas tentang pernikahan itu sendiri. Ada apa dengan pernikahan? Kenapa kita diperintah nikah oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kita kok tidak lebih bebas saja sebagaimana makhluk yang lain tanpa ada ikatan pernikahan? Terkadang juga muncul pikiran-pikiran nakal atau pikiran-pikiran yang kemudian sedang dicabut imannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikah ini terlalu banyak masalah. Nikah ini nanti banyak mengeluarkan uang. Nikah ini ngurus anak, nikah ini memikirkan pendidikan anak dan lain sebagainya. Padahal semua itu adalah peluang-peluang kebaikan buat kita semua. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang kalau sudah nikah itu sudah saya pernah terangkan masalah ini, separuh dari agamanya akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan sempurna dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena semua tingkah laku orang itu, semua perbuatan orang itu punya nilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Saudara, saya di sini ada enam poin yang ingin saya bahas. Apa manfaat pernikahan itu? Kenapa kita diperintah nikah oleh Allah Subhanahu wa taala? Oleh pengarang kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam yang ditulis oleh Dr. Abdullah Nasi Olwan ada sebuah bab judul namanya Az-Zawaj Maslahah Pernikahan ini adalah ada maslahat sosial. Ada manfaat-manfaat yang bisa kita rasakan tidak hanya di akhirat nanti. Dalam kehidupan ini kita merasakan nikmatnya luar biasa dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah al muhafadah ala an-naw'il insani. Orang kalau nikah ini nanti berarti yang bersangkutan sedang menjaga keberlangsungan kehidupan manusia ini. Sebab kalau kemudian kita tidak nikah, ini nanti akan habis Pak populasi manusia ini. Ya, Singapura sekarang juga di Swedia, di Eropa, di Amerika, orang dipaksa untuk punya anak saat ini jemaah sekalian. Kenapa? Karena mereka khawatir nggak punya regenerasi. Siapa yang nanti akan menggantikan generasi-generasi yang sudah lewat ini, yang sudah tua ini gitu. Sementara mereka ingin nikah formal ketika umur mereka sudah 40 tahun. Mereka berpikir betul. Kalau nikah ini nanti takut punya anak, ketika punya anak tidak akan bisa bebas. Dan nah, itu telah dicontohkan oleh artis-artis mereka, ya. Kumpul kebo boleh, ya, tapi uh, urusan punya anak nanti. Nanti formal betul bahkan kalau sudah kadung kadung apa kalau bahasa kita sudah kadung tidak eh, uh, bisa ditahan kemudian uh, jebol ya dalam bahasa bahasa mereka itu apa yang terjadi mereka tetap tidak mau terikat dengan ikatan pernikahan pingin bebas nanti pada umur 40 atau 50 tahun nikah formal jamaah sekalian sehingga nanti jamaah sekalian kalau kemudian orang tuanya meninggal dunia anak itu akan bertanya gitu keberadaan umat manusia ini akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala Makanya Allah mengatakan kepada kita wallahu jaalalakum min anfusikum azwaja. Allah lah yang menjadikan di antara kamu itu berpasang-pasangan. Apa kata Allah? Wa ja'ala min azwajikum banina wa hafadata. Kemudian Allah jadikan dari pernikahan kamu di antara kamu dengan istri-istri dan suami kamu itu ada anak, ada cucu. Coba kalau tidak ada pernikahan jemaah sekalian, kita nggak punya anak betapa sering betapa sedihnya kita di saat kemudian kita tidak dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala yang namanya keturunan ini ma'asyiral muslimin. Saudara sekalian, itu surat An-Nahl ayat 72. Kalau ayat yang saya bacakan tadi jelas sekali ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa Ya, wahai orang-orang, wahai seluruh manusia bertakwalah engkau kepada Allah yang telah, telah menciptakan kamu dari jiwa yang satu. Kemudian Allah menciptakan di antara kamu ada pasangan hidup. Ada istri, ada suami. Kemudian muncul dari keduanya rijalan katsira wa nisaa. Ada laki-laki, ada wanita yang banyak. Terus-menerus terjadi keberlangsungan hidup ini di atas kehidupan manusia ini jemaah sekalian. Baik. Yang kedua, manfaat pernikahan ini adalah al-muhafadzah al ansab bisa menjaga tahu jelas siapa nasab keturunan orang keturunan siapa anak ini gitu. Bapak bisa bayangkan lalu bagaimana kalau kemudian kita punya anak tidak jelas orang tuanya. Anak lahir orang tuanya lari jemaah ya, sekalian. Ya. Tapi itu sudah menjadi kebahagia, kebahagiaan tersendiri manakala anak lahir jelas ini orang tua saya, ini ibu saya. Jangankan kemudian tidak jelas, yatim saja ma'asyar muslimin. Yatim di saat dia bayi kemudian meninggal orang tuanya. Dalam kandungan meninggal orang tuanya. Ada kesedihan bagi anak itu maaf sekalian. Mana abah saya? Mana ayah saya? Mana bapak saya gitu. Ada sebuah sebuah ke, apa, jiwanya tertekan ma'asyil muslimin karena melihat teman-temannya yang lain merasa merasa mempunyai ketergantungan dalam hidupnya itu sementara dia tidak tidak dapat. Makanya kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bagi orang yang menemukan anak yatim segera ambil anak itu saya mengatakan anak, wa kafilul yatim kahatain. Aku dengan anak yatim itu bagaikan dua jari ini ke surga nanti. Jadi orang yang suka memperhatikan anak yatim bersama Nabi bagaikan dua jari ini yang tidak bisa dipisahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara sekalian, nah ketika sudah jelas nasabnya ikhwatal iman, maka keturunan ke depan ini ma'asyal pun juga akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian rahimakumullah, betapa kita pada saat ini banyak menemukan anak nggak jelas orang tuanya. Ya. Dan kita mendapatkan fenomena di media-media cetak atau elektronika dan media-media yang lainnya jamaah sekalian, apa kita lihat pada saat ini? Banyak orang kemudian hamil di luar nikah. Ketika sudah dilahirkan nggak jelas, nggak punya tanggung jawab, kemudian ada yang dibunuh, kemudian ada yang diletakkan di rumah sakit, ada yang diletakkan di rumahnya orang. Dia bingung nanti di masa tuanya, ma'asyal muslimin. Anak angkat itu pun juga akan jadi problem di masa tuanya gitu. Karena yang bersangkutan tidak akan bisa mendapatkan warisan dalam agama kita ma'asyal muslimin. Nah saudara-saudara sekalian kalau kita nikah jelas saya adalah orang tua dari anak-anak saya. Anaknya menjawab mengatakan itulah orang tua saya, itulah ayah dan ibu saya. Ini namanya muhafadah alal al-ansab. Kemudian yang ketiga saudara sekalian salamatul mujtama' minal inhilal al-khuluqi. Selamatnya masyarakat dari penyimpangan-penyimpangan moral. Saudara, na'udzubillah ya. Hati-hati bagi kita yang tidak suka nikah ini. Karena tidak ada jalan lain, Pak. Kalau sudah umur kita di atas 25 tahun, apalagi sampai 30 tahun, apalagi sampai 40 tahun kita tidak nikah, tidak ada jalan lain, masyarakat muslimin. Selama dia normal, karena setiap manusia ada peningkatan libido, ada peningkatan seksualitas. Tidak bisa tidak. Solusi yang paling tepat kata Nabi hanya nikah. Dan nikah ini jemaah sekalian akan menyelesaikan penyimpangan-penyimpangan moral yang terjadi di antara kita ma'asyil muslimin. Saudara, maka di saat kita nikah, melihat lawan jenis di jalan, naudzubillah kemudian kita tertarik, kata Nabi segera temui keluargamu itu. Kenapa? Nanti Pak, apa yang kalian dapatkan di sana kau juga mendapati pada istimu sendiri kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Saudara sekalian inilah manfaat pernikahan. Coba kalau kita tidak nikah, ada godaan sedikit pasti direspon. Telepon saja Pak nyasar ke telepon kita. Jangankan kemudian kita tidak berkeluarga, yang sudah berkeluarga saja tergoda kita dengan godaan-godaan seperti itu. Tapi ketika kita menyasar Pak, kemudian kita terima ada suara wanita di luar di luar istri kita, kita teringat akan istri kita, kita teringat akan anak kita. Ada rem untuk tidak terjebak kepada apa yang dinamakan zina dan perbuatan-perbuatan yang keji dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah sudah sekalian rahimakumullah, maka orang yang nikah itu akan terselamatkan dirinya. Sekali lagi, terselamatkan dirinya dari penyimpangan-penyimpangan moral, khususnya penyimpangan-penyimpangan seksualitas. Saudara, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai anak muda, sekiranya engkau mampu untuk nikah, punya kemampuan, segeralah nikah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Fa innahu aghaddu lil basar. Karena orang kalau sudah nikah, ini mata Pak bisa kita pejamkan. Ya, ngelihat kecantikan wanita lain kalau kita sudah nikah, Pak tidak terlalu koneknya tidak, tidak terlalu keras gitu. Ampenya tidak terlalu lancar ya Mas kalian Tapi begitu melihat istri kita, kita punya perasaan takut untuk melihat lawan jenis yang lain ya Mas kalian gitu. Kemudian yang kedua apa kata Nabi? Wa ahsunul levard lebih terbentengi kemaluan kita. Jadi kalau orang nikah pasti kemaluannya terbentengi. Kenapa? Karena ada saluran yang jelas, mas muslimin gitu. Faman lam yastati, kalau kalian tidak mampu, baru kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa alaihi bisawm, maka baginya dia harus berpuasa fa innahu lahu wija karena dengan puasa itu akan ada akan ada batasan bagi orang-orang yang terjebak dengan maksiat mata ini maksiat muslimin. Sudah-sudah sekalian, itulah manfaat yang ketiga. Jadi orang kalau nikah, insyaallah dia selamat dari penyimpangan-penyimpangan moral. Yang keempat sudah jelas sekali, salamatul mujtama' minal amrad, selamatnya masyarakat ini dengan dari berbagai macam penyakit-penyakit. Jelas Pak, kalau kemudian perzinahan dibuka lebar-lebar apa yang terjadi? Ya, sepilis. Ya, kemudian penyakit kaki gajah. Kemudian sekarang ini ada lagi yang namanya HIV dan AIDS. Saya kaget tuh Pak bicara seperti ini karena kemarin saya dialog dengan salah seorang dokter di puskesmas tertentu di Surabaya sini di Surabaya ini Pak ada beberapa kampung ya yang kampung ini Pak setiap masuk gang di kampung itu ada dua orang ya terjangkit penyakit HIV bisa dibayangkan jemaah mas sekalian terjangkit penyakit HIV ya imma karena perzinahan wa imma karena apa karena karena masalah apa namanya narkoba suntik menyuntik seperti itu kita bertanya aja kenapa jemaah sekalian? Kenapa? Karena pintu pernikahan ditutup rapat-rapat pada saat sementara pintu perzinahan dibuka lebar-lebar gitu ya. Dan ingat Surabaya ini Pak paling vulgarnya tempat ya di Asia Tenggara. Kita tinggal menata diri kita jangan sampai kita terjebak dengan penyakit-penyakit seperti itu karena kita menghalalkan segala cara melaksanakan perbuatan yang dilarang oleh agama kita. Saudara sekalian, saya pikir sudah cukup banyak Pak ilustrasi-ilustrasi diberikan contoh-contoh real di lapangan bagaimana dampak di saat kita terjebak dengan pergaulan bebas dalam kehidupan kita. Bahkan yang paling takut jemaah sekalian ada sebuah keluarga di Surabaya sini, sekali lagi di Surabaya ini Pak, sak keluarga Pak kena penyakit sipilis. Padahal kakeknya aktivis masjid. Kemudian orang tuanya juga aktif di pengajian ibunya orang baik-baik, semuanya kena. Kenapa? Ternyata mantunya Pak suka jajan. Ya, ketika suka jajan, kemudian tempat kamar mandinya cuma satu, sabunnya dipakai barang-barang, kena lah penyakit semuanya jemaah itu jemaah jamaah. Kena lah orang apa penghuni rumah itu semuanya kena dengan penyakit yang namanya penyakit spilis. Kenapa jemaah sekalian? Sekali lagi ini pengaruh dari orang terjebak dengan apa yang diharamkan oleh Allah yang namanya zina ya karena tidak mau melaksanakan sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sudah sekalian, kemudian yang kelima kata ulama kita adalah asakan rohani wan nafsani, ada ketenangan jiwa orang kalau nikah ma'asyar muslimin. Saya Pak sampai sekarang merasakan betul ya. Begitu saya pusing di luar, banyak hambatan, banyak hambatan, banyak tantangan, banyak fitnah, begitu masuk rumah ketemu dengan istri, tenang diri kita jamaah sekalian. Kemudian kita di luar, di lembaga kita, di institusi kita, di kantor ada gesekan-gesekan dengan orang lain. Begitu masuk rumah, ketemu dengan anak-anak kita, ya yang masih lucu-lucu ya kemudian kita dialog dengan mereka adem lagi ma'asyar muslimin hilang semua semua fitnah-fitnah yang ada di kepala kita kenapa karena begitu melihat keluarga kita yang sakinah mawaddah warahmah itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala makanya Pak saudara dan ibu sekalian ma'asyar muslimin marilah kita nikah ngikutin sunnah Nabi betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala ingin menjalankan sunnah Nabi sallallahu problem apapun pula dalam kehidupan ini di saat kita ketemu dengan keluarga kita, ketemu dengan anak-anak kita, dengan izin Allah, Allah berikan kepada kita sesuai dengan firman-Nya, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin ulil albab. Kemudian jemaah sekalian, yang ke enam ini yang terakhir adalah ta'ajjuj atifatul ubuwah wal umumah. Yaitu munculnya nanti sifat kebapaan dan sifat keibuan ini Pak kita ini akan bijaksana menghadapi masalah manakala kita terlatih ketika kita punya anak. Kalau kita nggak punya anak jemaah sekalian, susah Pak. Dari mana kita akan punya pengalaman mendidik orang ini jemaah sekalian, khususnya kita para pendidik gitu. Maka jemaah sekalian saya perhatikan rata-rata orang yang tidak nikah dia nggak nggak punya kepedulian sosial gitu. Tidak muncul sifat kebapakannya gitu. Tidak muncul sifat keibuannya, tapi di saat dia kita punya anak itu muncul Pak Ketika anak ada masalah kita berpikir pak Malam hari kita bangun Anak sakit kita berpikir dokter mana yang harus kita datangi gitu Anak dialog dengan kita Ada masalah kemudian kita curhat dengan mereka Mereka curhat dengan kita, kita dengarkan Muncul sifat bapak Sifat ibu akan muncul dengan sendirinya Di saat kita mempunyai anak Karena kita melaksanakan sunnah nabi pernikahan itu jamaah sekalian Saudara dan ini jamaah sekalian Mohon maaf khususnya bagi yang kebetulan belum dikaruniai anak oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu beda pak mensikapi sebuah masalah dengan orang yang sudah punya anak ya orang yang belum punya anak kadang-kadang dia idealismenya tinggi karena buku-buku seperti ini sudah dia baca gitu begini begini tapi dia tidak aplikatif hanya secara secara apa namanya secara pemikiran ah, iya tapi nanti begitu dia mendapati problem yang sebenarnya tidak tidak bisa menyelesaikan problem itu masyarakat muslimin dan bab ini jamaah sekalian banyak saya hadapi di lapangan gitu tapi di saat kita sudah nikah dan kita sudah punya anak Allahu akbar langkah-langkah kita ke depan Pak akan semakin bijaksana. Nanti kita punya mantu, kita berpikir lagi Pak semakin dewasa lagi kita sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai ibu, siapa calon mantu saya gitu. Nanti punya cucu, kita dialog lagi dengan cucu kita, semakin matang kita, semakin tua Pak, semakin dewasa. Kenapa? Karena kita punya keturunan disebabkan kita melaksanakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudara, seperempat jam lebih saya berbicara. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membimbing kita ke jalan yang benar dijadikan kita semua yang hadir di sini menjadi suami-suami yang kawam istri-istri kita juga menjadi istri-istri yang salehah dan tujuan pernikahan yang kita laksanakan ini betul-betul bisa kita raih dalam kehidupan kita dan mudah-mudahan pula anak-anak kita semuanya menjadi anak-anak yang saleh dan salehah dengan izin Allah Subhanahu wa taala.